Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidah karya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih halaman 284 perhatikan baik-baik. Kata beliau, qauluhu wa kullu dhi wilayatin kal maliki. Dan setiap orang yang dia memiliki kekuasaan wilayah itu kekuasaan Kekuasaan apa maksudnya? Kekuasaan terhadap barang tersebut. Paham belum? Orang yang sudah memiliki kekuasaan terhadap barang tersebut kal maliki, dia seperti pemiliknya. Faham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya antum nggak punya barang tapi pemilik barang mewakilkan. Pokoknya semua barang ini tak serahkan ke antum untuk antum jual. Atau antum yang jualkan. Berarti apa? Dia sudah berkuasa terhadap barang tersebut karena diizinkan oleh pemiliknya. Nah, orang yang dikuasai ini atau orang yang Eh, barakallahu fikum yang dia sebagai wakilnya ini, dia sepenuhnya seperti pemiliknya. Faham maksudnya? Faham enggak Nisa? Jadi orang yang sudah punya kekuasaan yang kekuasaan tersebut sumbernya dari pemilik barang, maka dia seakan-akan pemilik aslinya. Faham? Ini alhamdulillah. Eh, kita lihat hadil qaidatu as-saniyatu ini kaidah yang kedua fil bait dalam pantun kullu man lahu wilayah bil wada' au bis fa innahu kal malik masyaallah. Kata beliau, setiap orang yang dia punya kekuasaan bil wad' baik dengan peletakan diletakkan oleh pemilik barangnya, kamu sekarang yang ngurusin barang ini untuk jual. Diizinkan oleh pemiliknya. Berarti dia penguasa sekarang. Berkuasa terhadap barang tersebut karena diizinkan oleh pemiliknya setelah peletakan. Au besar atau setelah syariat. setelah syariat nanti ada pembahasannya. Setelah syariat itu maksudnya apa? Setelah dalil dia memang memang apa? Memang dia berhak untuk Nah barakallahu fikum e, melakukan transaksi atau akad kepada siapapun karena dia bagikan pemiliknya. Nah kita lihat nanti. Ai aqduhu nafid maksudnya transaksinya akadnya dianggap sah nafid terlaksana. Wa dalil hadhil qaidah dalil kaidah ini adalah qaulun Nabi SAW fil nikah adalah ucapan Rasulullah SAW berkaitan masalah pernikahan fa in fa in istajaru fasultan waliyun man la waliyalah. Kalau seandainya mereka masih apa? nah barakallahu fikum bertikai atau berselisih, nah maka pemimpin sultan penguasa atau pemimpin adalah walinya orang yang tidak punya wali. Wali hakim istilahnya. Kalau nggak punya wali sama sekali menggunakan wali hakim. Kalau zaman sekarang pihak KUA biasanya. Paham ya? Zaman sekarang pihak KUA. Kalau misalkan dia nggak ada orang tuanya, pamannya juga nggak ada, paman dari jatuh bapak ya. Kemudian adik laki-lakinya juga nggak ada, saudara laki-lakinya juga nggak ada, anak laki-lakinya nggak ada. Terus kemudian perempuan itu mau nikah, walinya siapa? Menggunakan wali hakim namanya. Wali hakim itu wali dari pemerintah. Kalau zaman sekarang pihak KUA. Tapi yang akurat ya, yang akurat dan keamanah bukan kalau fiqom yang sembarangan. Kita lihat sini. Wa qawlu ta'ala dan firman Allah Ta'ala wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Qiyama. Artinya apa? Dan jangan kalian memberikan nah kepada kepada orang-orang bodoh harta-harta kalian yang Allah Subhanahu wa taala telah nah barakallahu fikum menjadikan kalian itu adalah apa? Adalah pengurusnya dan juga yang nah barakallahu fikum menguasainya. Maksudnya apa? Maksudnya jangan diberikan kepada orang-orang bodoh yang mereka tidak punya ilmunya berkaitan salah harta tersebut. Dikhawatirkan nanti tidak diletakkan pada tempatnya. Nah, barakallahu fikum. Syahidnya di sini adalah apa? Adalah ketika orang yang semula bukan pemiliknya tapi dia berkuasa terhadap barang tersebut dikarenakan diizinkan oleh pemiliknya atau diizinkan oleh syariat maka diperbolehkan. Paham ya? Diperbolehkan amar kalau fikum seperti itu. Contohnya Nah barakallahu fikum ada anak yatim, anak kecil, dia ada orang muslimin ngasih harta ke dia, dia pegang sama pengurusnya. Dipegang sama pengurusnya. Harta itu milik siapa? Milik pengurusnya atau milik anak yatim tadi? Milik siapa? Milik anak yatim tadi atau milik pengurusnya? Milik anak yatim tadi. Nah, pengurusnya ini boleh menggunakan demi keperluan anak yatim tadi itu walaupun enggak izin gitu loh. Paham belum? Nah, karena syariat sudah mengizinkannya. Nah, barakallahu fikum dan syariat melarang untuk kita memakan harta anak-anak yatim kecuali dengan unsur yang benaran itu. Naam. Kita lihat sini. Kata beliau wal auliya salatu anwa. Sekarang auliya itu wali. Nah, barakallahu fiikum itu ada tiga macam atau tiga jenis. Wali itu maksudnya adalah orang yang berkuasa dalam barang tersebut, berkuasa seputar barang yang akan dijual, dia jual atau yang akan dia nah adakan akad akad atau transaksi itu maksudnya ya, wilayahnya wilayah itu. Al awal pertama man wilayatuhu sabitah bisyara. Yaitu orang yang wilayah, wilayah itu maksudnya adalah kekuasaan dia itu terhadap suatu barang itu ditetapkan oleh syariat. Paham ya? Jadi yang pertama ini adalah orang yang dia menguasai suatu barang itu tapi ditetapkan oleh syariat bukan dari pemiliknya. Lakinnaha wilayatun 'amah kal hakim, ya kan? Akan tapi itu adalah wilayah yang sifatnya umum. Umum itu maksudnya apa? Maksudnya itu Nah, barakallahu fikum, taruhlah kalau seandainya negara, misalnya negara ya, kalau seandainya negara itu kan ada yang namanya Nah, semacam kodi atau hakim yang dia dari kalangan penguasa lah. Nah, kekuasaannya sifatnya umum yang nanti nah barakallahu fikum melaksanakannya demi kepentingan rakyat sipil atau yang semisalnya. Yakni al kodi kalau hakim yakni al kodi Seperti hakim yaitu al kodi al kodi ini kan umum sifatnya setiap orang ada permasalahan larinya ke kodi Bagaimana caranya nanti menuntaskan memberikan solusian gitu. Fa innalahu wilayatan ammah asbathaha lahu syara'. Maka qadhi tersebut, hakim tersebut, dia memiliki kekuasaan yang umum sifatnya dalam perkara-perkara yang tertentu ya. Nah, walaupun umum deh, umum di negaranya sendiri gitu loh. Ada negara orang lain sudah lain lagi pembahasannya. Yang telah ditetapkan syariat. Liqaulin Nabi SAW fil nikah dikarenakan sabda Rasulullah SAW berkaitan masalah pernikahan fa in istajaru yakni auliya almarah kalau seandainya mereka sampai berselisih dan juga sampai Nah barakallahu fikum saling mencurigainya atau yang semisalnya, maksudnya wali-wali wanita tersebut, maksudnya wali-wali wanita jadi wali untuk menikahkan perempuan tersebut, fasultan waliyun man la waliyalah. Maka sultan pemimpin pemerintah, penguasa itu wali bagi wanita yang tidak punya wali. Dikenal wali hakim namanya. Wali apa? Wali hakim. Kalau sekarang pihak apa tadi? KUA. Apa itu KUA? Adalah kantor apa? atau eh, kantor urusan agama. Naam. Wa hadha tasarrufuhu sahih dan ini perbuatan dia itu benar, yang benar. Wa wilayatuhu sabitah bi asl syara' dan kekuasaan dia menguasai perkara tersebut. Naam barakallahu fikum telah ditetapkan naam barakallahu fikum secara syariat. Itu yang pertama. Dan yang pertama, naam barakallahu fikum dia punya kekuasaan naam yang sifatnya umum seperti wali hakim atau seperti qadhi dalam perkara-perkara tertentu seperti misalkan masalah pernikahan atau masalah yang semisalnya itu kalau nggak ada walinya maka sepenuhnya kembali ke wali hakim tadi itu. Naam. asan yang kedua, man wilayatuhu sabitah bi asl syara' lakinnaha wilayatun khassah. Naam, kawaliyul qusar wa waliyul yatim. nah barakallahu fiikum. Ini penting. Yang kedua, orang yang wilayahnya, wilayah kekuasaannya itu ditetapkan secara syariat tapi wilayahnya khusus enggak umum seperti yang pertama tadi itu nah seperti wali untuk anak yatim ya kan seperti anak wali untuk anak yatim anak fakir paham ya nah barakallahu fi anak miskin nah itu walinya khusus khusus untuk anak yatim khusus untuk apa orang miskin misalkan faham maksudnya ya jadi ditetapkan oleh syariat tapi secara khusus alladhi yajibu alaihi an yatasarraf nabi mal yatim bima huwal aslah ya kan yang wajib bagi dia untuk menggunakan harta anak yatim tersebut dengan apa dengan perkara atau perbuatan yang lebih pantas dia boleh menggunakannya tanpa seizinnya boleh menggunakan tanpa seizinnya taruhlah dia adalah pengurus anak yatim misalkan ada muslimin ngasih anak yatim 10 juta misalkan pengurusnya ini boleh menggunakan Menggunakan tapi untuk keperluannya, Pak. Untuk keperluan anak yatim tadi itu. Bukan untuk pribadi ya. Nah, itu diperbolehkan walaupun nggak izin anak anak yatim tadi itu. Paham belum ini? bisa Paham salah ya? Jadi diperbolehkan karena sudah apa? Sudah dapat ketetapan Ya barakallahu fikum terhadap eh, dengan apa dengan syariat. Liqauli ta'ala wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Dan jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau kalaupun menggunakan harta anak yatim kembalinya kepada anak yatim lagi. Faedah dan juga fungsinya. Faham maksudnya? Contohnya anak yatim itu kan masih kecil nggak bisa apa-apa. Nah, barakallahu fikum, masih kecil nggak bisa apa-apa. Nah, ketika itu dia dapat bantuan 10 juta. Sama pengurusnya 10 juta ini dipakai untuk apa? Tanam modal misalkan. Nah, kemudian hasilnya itu dikasihkan ke anak yatim boleh. Tapi kalau dimakan sendiri yang haram. Paham ya? Ada larangannya kan? Nah, barakallahu fikum seperti itu. as yang ketiga, Man wilayatuhu tsabitah bi'idnin minal malik. Yaitu orang yang kekuasaannya itu ada ditetapkan sudah diizinkan nah barakallahu fikum dari apa mendapat izin dari pemiliknya. Ini jelas soal ini. Kalau dapat izin dari pemiliknya ada tiga nanti. Ada yang namanya na wakil, ada yang namanya na barakallahu fikum al-wasi, orang yang didapatkan was, orang mendapatkan wasiat, ada yang namanya nadir. Nadir itu pengawas. Paham ya? Nanti akan kita lewati akan kita lewati. Maksudnya apa yang ketiga ini maksudnya dia mendapatkan kekuasaan menguasai barang sepenuhnya tapi diizinkan oleh pemiliknya. Paham ya? Dapat izin dari pemiliknya. Paham belum? Kalau pertama sama kedua tadi dapat izin dari siapa? Syariat. Paham salah ya? Pertama sama kedua tadi dapat izin dari mana? Dari syariat. Kalau yang ketiga ini dia dapat izinnya menguasai barang tersebut dari pemiliknya langsung. Paham belum nih, san? Ayo kita lihat. Kata beliau bahwa aidan salatu anwa' dia juga terbagi menjadi tiga macam. Pertama al-wakil, ya kan? Al-wakil. Perwakilan. Ada bosnya, ada wakilnya. Kalau bosnya nggak ada, wakilnya yang kerja. Contohnya gitu ya. Wal wakil bahwa man Nah barakallahu fikum udina lahu bitasarruf fil hayah. Masya Allah. Wakil itu maksudnya yang diizinkan untuk dia melakukan atau berbuat suatu perbuatan terhadap barang tersebut fil ketika dalam keadaan masih hidup. Karena nanti kalau sudah meninggal kembali ke keluarganya, kembali pada keluarga yang pemilik barang tersebut yaitu ahli warisnya. Kalau yang meninggal itu maksudnya adalah pemilik barangnya, ya ini kan wakil. Jadi orang punya harta, punya orang, orang, punya usaha diwakilkan oleh sepulan, nah, itu berarti dapat izin sepenuhnya. Nah, kama wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam ibn Ja'ad radhiyallahu anhu an yashtariya lahu udhiyatah bidinar sebagaimana Rasulullah SAW pernah mewakilkan kepada Urwah bin Ja'ad untuk membeli eh, untuk membelikan untuknya apa? sesembelihan dengan dinar. Fashtara dinar syatain. Kemudian enam Urwah bin Ja'ad membelikan untuk Rasulullah Nah barakallahu fikum dua kambing dengan apa? Dengan satu dinar dapat dua kambing. Namanya wakil. Contohnya ada mustinya di Sumatera ngomong, "Ana Allah tahun ini mau korban tapi di Jogja aja soalnya Sumatera udah banyak yang korban." Berkorban apa? Nah, berkorban hewan ya, bukan korban perasaan ya. Nah, barakallahu fikum korban hewan. Nah, barakallahu fikum akhirnya dia mewakilkan. Sekarang tak transfer uangnya ke antum ya fulan, Mahmud namanya. Orang Jogja ini namanya Mahmud. Ditransfer, nah barakallahu fikum dia senilai dengan dua harga kambing. Kalau untuk belikan dua, dua dapat dapat dua dapat dua kambing. Dikirim ke Mahmud. Nah, Mahmud namanya apa namanya? Wakil. Mahmud itu namanya wakil. Sudah sah dia menggunakan harta yang ditransfer oleh muslimin tadi itu untuk beli kambing dia sah dia. Paham ya? Nah, karena dia wakilnya. Faham belum ini? Faham masalah wakil paham ya salah ya? Perwakilan seperti itu nah barakallahu film. Contoh yang lain ada nggak? contoh yang lain? Ada. Misalkan dia tugasnya jaga malam, Kemudian malam itu dia ada keperluan yang sangat nyuruh orang. Tolong malam ini antum yang jaga dulu ya. Pekerjaan pekerjaan anak anak wakilkan ke antum, antum yang kerjakan dulu. Nanti kalau bulan depan ada gajian antum tak kasih. Untuk apa? Untuk yang antum jaga malam ini. Paham belum ini maksudnya? Berarti wakil namanya. Jadi dia jaga sepenuhnya. Kalau misalkan dia biasanya yang yang tugas jaga ini setiap malamnya mengelilingi rumah, mengelilingi pondok, terus sekeliling semua diputarin, dia juga harus sama. Karena dia wakilnya. Karena apa? Karena wakil itu harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan amanahnya sehingga nanti ketika dapat gaji, nah kemudian dapat pemberian juga layak untuk dikasih. Paham belum ini? Bukan malah iya anak jagakan malam ini ternyata dia tidur di, depan pintu misalkan. Berarti kan otomatis apa? Enggak amanah. Karena wakil harus amanah ya, wakil harus amanah. Naam. Contoh lain kita lihat sini atau kisahnya tadi sambungannya tadi jadi saat itu Rasulullah mewakilkan kepada Urwah bin Zaid untuk membelikan kambing dengan satu dinar. Ternyata dibelikan dapat dua kambing. Faba'a wahidatan bidinar. Kemudian beliau nah menjual Nah barakallahu fikum satu kambing dengan dinar, dengan satu dinar, wa raja'a ila Nabi sallallahu alaihi dinar. Kemudian dia mendatangi Rasulullah dengan apa? Satu kambing dan plus dinar. Paham belum? Rasulullah cuma ngasih apa? Tak wakilkan tolong belikan kambing. Dikasih satu dinar Rasulullah. Diberi Rasulullah satu dinar. Dibelikan kambing dua kambing. Dapat satu dinar dapat dua kambing. Akhirnya Urwah bin Jaat ini menjual kambingnya. Yang satunya. Yang satu jual laku satu dinar. Balik kepada Rasulullah. nanti titipan tadi itu. Paham ya? Titipan apa tadi? Kambing. Kambing dikasih Rasulullah plus bawa satu dinar itu loh. Untung enggak Urwah bin Jaat ini? Untung enggak itu? Untung kan satu dinar dapat dua kambing. Kemudian satunya tadi dijual laku satu dinar, pulang dalam keadaan satu dinarnya masih utuh benar Rasulullah SAW, kemudian membawa satu kambing juga. Kita lihat sini. Faqala Nabi SAW, Allahumma barik lahu fi Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan, Ya Allah, berkahilah untuk dia di dalam transaksi jual belinya. Karena orang itu kalau jual beli jujur itu insya Allah berkah. Nah, walaupun untungnya sedikit gak masalah, tapi jujur. Eh, jangan jual beli tapi bohong, nipu, paham ya? Dan kalau misalkan palsu ya ngomong palsu. Jangan karena ragu-ragu ngomongnya aspal, asli tapi palsu katanya. Allah mustan. Tapi harus jujur. Paham ya? Jujur. Kalau ori ya bilang ori, kalau campuran bilang campuran. Paham ya? Menjual madu di masyarakat kentalnya luar biasa ternyata dicampur sama oli madunya kentalnya luar biasa memang tapi kan nyiksa nanti nah, orang akan tertipu nanti ya kalau seperti itu keadaannya Allah musta'an jadi kalau jual beli jujur pokoknya Untung sedikit nggak masalah tapi kan berkah itu loh. Tapi jual beli bohong untung banyak ya rusak itu loh. Merusak persahabatan, merusak juga apa barakallahu fikum pasaran, merusak juga apa? Naam sifat dan kriteria orang tersebut. Allah musta'an. Naam barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din wa wazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi apa kata beliau sini. Fakana la yabi' syai'an illa Naam barakallahu fikum illa ribha fihi hatta turat. Masya Allah. Akhirnya setelah Rasulullah mendoakan bayangkan, doa Rasulullah dikabulkan ini. Ya Allah berkahilah. Nah barakallahu fikum untuk siapa tadi? Urwah bin Ja'ad tadi itu di dalam jual belinya. Ternyata apa? Maka dahulu waktu itu Urwah bin Ja'ad ini kalau setiap kali jual beli, na'am barakallahu fikum melainkan beliau itu untung hatta walaupun apa tanah. Maksudnya apa? Walaupun sedikit untung itu loh Paham ya? Karena doa Rasulullah SAW tadi itu. Naam. Bidakwatin Nabi SAW fahuna tasarrufun lakin biidnin Nabi SAW. Maka di sini ada tasarruf. Nah barakallahu fiqh perbuatan dilakukan. Nam oleh siapa? Urwah bin Ja'ad tadi. Tapi dengan seizin Rasulullah SAW. Paham ya? Aslinya kalau nggak dapat izin kan nggak boleh. Tapi kenapa Ja'ad bin eh, Urwah bin Ja'ad justru apa? justru membelikan kambing dengan dinar tadi karena sudah diizinkan. Tolong belikan kambing dengan satu dinar ini. An perwakilan namanya. Namanya apa? Perwakilan namanya. Na'am barakallahu fikum. Ewa. Ikhwani fi din azdan jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi. Faham soalnya ya perwakilan ya Diperbolehkan tidak tadi teman-teman Boleh enggak? Boleh ya. Nah, tidak haram, boleh. Yang kedua, al-wasi. Yang kedua adalah apa? Al-wasi, orang yang mendapatkan wasiat. Ana wasiatkan nanti kalau aku meninggal dunia, rumah yang di belakang gudang itu, am ya? Tolong dijual hasil jualannya dikasihkan ke pondok pesantren ahli Sunnah wal Jamaah ah. misalkan. am ya? Itu wasiatnya. Yang diwasiati ini otomatis apa? Ketika orang yang berwasiat tadi meninggal, dia langsung apa? Langsung menjual rumah yang di belakang gudang tadi itu. Paham ya? Padahal rumah siapa itu? Rumah orang yang meninggal kan, tapi karena wasiat dia boleh apa? boleh bertindak, berbuat sesuka dia karena posisinya apa? Posisinya dia mendapatkan wasiat. Intinya menjual, menjual sesuai dengan amanahnya. Dijual, hasil jualannya ditaruh mana tadi? Sumbangkan ke pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ya? Itu contoh saja. Contohnya seperti itu. Kita lihat. Yang kedua al-wasi, wa huwa man udina lahu bitasarruf ba'dal maut. Al-wasi itu orang yang mendapatkan wasiat, yaitu orang yang diizinkan untuk berbuat atau bertindak dengan barang tersebut setelah kematian. Paham ya? Setelah kematiannya. Mafhum salah ini Ibrahim? Eh wa na'am barakallahu fikum upayakan dipahami, jangan sampai ada yang nam gagal paham atau yang semisalnya na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah wa jami'an. Yang ketiga an nadir. Yang ketiga adalah nadir nadir itu pengawas. Paham ya? Pengawas yang suka mengawasi, nam itu ada. Contohnya Barakallahu fikum, ada orang muslimin memakafkan tanah. Suruh bangun masjid. Eh, orang yang di namanya nadir. Paham ya? Antum nadirnya nanti, pengawasnya. Jadi mulai dari pembangunan, pembangunan kemudian jadi masjid, kemudian kebersihan, kemudian bagaimana muadzinnya, bagaimana dan semuanya, nadirnya ini pengawasnya, mengawasi. Eh? Ada orang yang macam-macam mengambil dilarang. Ada yang mau rusak, merusak misalkan dilarang juga. Namanya nadir. Jadi dia boleh ngapa-ngapain boleh. Wah, ini kurang jendelanya kurang, tambah jendela misalkan. Wah, ini kurang ini ventilasinya kurang, tambah ventilasi misalkan. Wah, ini kurang kurang kurang dingin, tambah AC-nya misalkan. Dia ngapa-ngapain boleh karena dia sudah apa? Nadir. Pengawas di situ plus dia apa? Sekaligus yang memperhatikan urusan Nah barakallahu fikum barang wakaf tadi itu. Namanya nadir namanya ya. Nah barakallahu nadir nadir wakaf itu boleh ngapa-ngapain boleh. Selama itu kepentingan yang baik ya. Nah barakallahu fikum seperti itu. Selama itu perkara yang bermanfaat. Kita lihat wa huwa man udhina lahu bitasarruf fil awqaf. Nadir itu seringnya kegunaan dan lafaz nadir itu diungkapkan yaitu mengenai apa? Nadir itu adalah orang yang diizinkan untuk berbuat tasarruf berbuat terhadap suatu barang yang ada yaitu dalam masalah wakaf. Barang ini wakafan itu kalau nadir boleh ngapa-ngapain dia, tapi bukan untuk pribadi ya. Boleh berbuat apa-apa itu masih bukan bukan untuk pribadi, tapi untuk kepentingan wakaf. Faham belum? Ana wakafkan masjid ini untuk ahlus sunnah. Ternyata sama dia, nah barakallahu fiikum, nah ada yang kurang diperbaiki, jendelanya jendelanya rusak sama dia diganti yang baru. Itu boleh gitu loh, walaupun wakafnya itu kan bukan milik dia gitu loh, milik orang yang mewakafkan tadi itu. Tapi kan dia nadir Faham belum? Jadi kalau mengatakan nadir enggak boleh ikut campur, nadir pokoknya diam saja, itu keliru pendapatnya. Paham ya? Nadir boleh ikut campur selama itu kebaikan. Faham belum? Nadir pengawas. Pengawas sekaligus orang yang memperhatikan kekurangannya apa, kemudian berfungsi atau tidak. Faham belum? Jadi barang wakaf itu pun boleh dijual atau tidak Ibrahim? Hukum asalnya enggak boleh dijual, tapi kadang ada enggak waktu-waktu boleh dijual? Boleh, ada. Kapan itu ketika namanya wakaf ma'atol namanya. Paham ya wakaf yang terhenti manfaatnya. Faham soal ini? Contohnya apa contohnya? Ada orang mewakafkan masjid di tengah hutan. Orang mau ke situ juga sepi, nggak ada yang situ juga. Akhirnya apa? Kan terhenti manfaatnya. Orang wakaf itu tujuannya apa sih? Biar pahalanya apa? Mengalir. Ya enggak? Pahalanya nanti senantiasa sampai kepada orang yang mewakafkan tadi. Ternyata enggak apa? Nah, enggak ada Eh, barakallahu fikum enggak ada makmumnya, enggak ada jamaahnya. Intinya manfaatnya terhenti. Manfaatnya terhenti. Akhirnya apa? Akhirnya di saat itu nah masjid tadi dan juga tanah tanahnya dijual. Laku. Nah, uang hasil jualan wakaf ini enggak boleh untuk pribadi. Tapi kapan? Eh, tapi itu apa? Kalau enggak untuk, untuk pribadi itu untuk siapa? Dikembalikan ke wakaf lagi gitu loh. Paham ya? Ada, ada yang wakafkan tanah plus masjid di tengah hutan tadi dijual, laku 2M. Paham ya? Karena tanahnya 5 hektar lebih lah. Paham ya? Kemudian masjidnya pun juga besar. Nah, uang 2M ini barakallahu fikum hasil penjualan tanah wakaf plus masjidnya tadi itu tidak boleh untuk pribadi. Paham ya? Tapi dialihkan kepada wakaf yang lain. Nyari tanah di kota, oh, tanah kota ternyata harganya mahal-mahal, tapi kan beda kalau tadi kan 5 hektar. Ini kan mungkin tanah kota mungkin dapat 1 hektar misalkan. Dibelikan satu M, untuk tanahnya, yang satu M pembangunan masjid. Ternyata apa? Berjalan karena masjidnya apa? nam untuk orang lewat-lewat itu dekat itu ya dan makmumnya juga banyak, berarti jalan. Itu boleh. Jadi menjual barang wakaf untuk wakaf lagi boleh. Yang dilarang itu menjual barang wakaf untuk pribadi itu dilarang. Paham belum? Oleh karena itu kalau ada makanan minuman di masjid wakaf lillah, wakaf masjid misalkan, itu harus dibedakan ya. Kalau wakaf lillah umum, tapi kalau wakaf lillah masjid jangan dibawa kemana mana Paham ya? Anak pernah jumpai itu minyak wangi nanti taruh itu ya di belakang masjid itu wakaf lima masjid itu udah gunakan di situ. Jangan digunakan bawa pulang jangan. Karena apa? Karena amanahnya wakaf itu masjid. Paham belum? Atau mushaf, wakfun lil masjid untuk masjid dan bawa pulang. Paham ya? Kecuali kalau wakfun lillah itu umum. Wakaf lillah. Umumnya maksudnya bagaimana? Dibawa kemana pun enggak masalah tapi enggak boleh jual belikan itu loh. Paham belum? Ana ya, nah barakallahu Jadi jangan sampai keliru ya. Kalau ada air bagaimana air? Air galon wakaf di masjid, wakfun di masjid. Dia dari rumah bawa apa? Bawa botol aqua kosong misalkan. Karena airnya air RO enak kan? Dia ke masjid ngisi, bawa pulang enggak boleh. Paham ya? Kenapa enggak boleh? Karena untuk masjid. Orang-orang yang ke masjid silakan tafadhol, tapi kalau orang luar ngambil ke situ bawa pulang ya jangan. Karena apa? Menyelisih wakafnya. Seperti itu. Penting itu ya. Na'am barakallahu fikum. Kita ambil lagi Kama fa'ala Umar radhiyallahu anhu hina awqafa nasibah min Khaybar bimasyuratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala talihi Hafsah Na'am barakallahu fikum zawjun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ashat wa man ba'daha dawur ra'yi min ahliha ay min ali Umar. Nah, maksudnya apa? Saat itu barakallahu fikum mengenai nadir ini sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mewakafkan bagiannya dari nah barakallahu bagian khaybar. Nah, dengan musyawarah Rasulullah SAW waqala tali Hafsah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu nanti nah barakallahu fi berikutnya yang menerimanya yang nah mengurusinya adalah Hafsah istri Rasulullah SAW. Nah, yaitu selama dia masih hidup dan orang setelahnya dari kalangan orang yang berilmu, punya pikiran yang bagus, dari keluarganya, maksudnya keluarganya apa? Min Ali Omar. Berarti umum sifatnya tapi untuk keluarganya. Belum. Yang ngurusin Wakaf tersebut itu yang ngurusin ngawasi itu nabi barakallahu fikum Hafsah istri Rasulullah SAW selamat dia masih hidup dan orang setelahnya dan eh, dan orang setelahnya yang mereka punya apa? Yang mereka berilmu dari keluarganya itu maksudnya amin Ali Umar itu warga Umar Khattab yang anhu. Ini termasuk apa? Termasuk yang namanya nadir. Nadir itu boleh umum banyak itu boleh tapi ada apa? Ada ketentuannya. Taruhlah gini, ini nanti masjid ana kanilah tapi antum yang jadi pengurusnya selama antum masih hidup. Kalau antum meninggal, anak antum. Kalau sudah meninggal berikutnya berikutnya itu boleh kayak gitu ya. Nah, barakallahu fikum, tapi enggak boleh dijual belikan tadi ingat-ingat. Naam. Amsilatun contoh-contohnya. Misalul wakil contoh perwakilan antaku li syakhsin. Nah, contohnya adalah ah, kamu katakan kepada seseorang, "Ya fulan, wakaltuka an tashtari li kada wa kada." Fa hadza wakil. Mudah sekali contohnya ini. Nah, barakallahu fikum contoh perwakilan. Nah, barakallahu fikum. Naam barakallahu fikum contohnya, kamu berkatakan kepada orang, "Ya fulan, aku wakilkan kamu untuk membelikan untukku seperti ini seperti ini." Makanya wakil. Paham belum? Contohnya, anak ngomong sama antum, Bang. Bang, Bang Irsyad, tolong anak belikan pempes namanya ukuran S misalkan di Alfamart sebelah. Uangnya tak kasihkan antum. Namanya apa namanya? Perwakilan. Jadi atau menggunakan uang itu bebas tuh selama memberikan pampers. Paham ya? Kalaupun selebihnya dibalikkan kepada pemiliknya. Paham ya? Itu antah aja seperti itu perwakilan. Mudah kan? Itu tahu perwakilan seperti itu. Jadi perwakilan itu orang yang sudah menjadi wakil tadi bebas menggunakan harta itu sesuai dengan amanahnya gitu loh ya. Faham maksudnya nih? Antum paham enggak Andalah? Faham ya? Ayo, ini penting ini. Karena suatu ketika terjadi enggak seperti ini, suatu ketika terjadi antum misalnya sudah menikah, punya anak, Paham ya? Antum mau keluar malas, sakit lah taruhlah. Ngomong sama anak antum. Ya bunayya, wahai anakku, tolong abi belikan es jus atau es buah di sebelah rumah sana ini uangnya. Namanya perwakilan itu loh. Antum ngasih uang ke anak antum untuk belikan buah atau es itu nama perwakilan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu contoh saja. Berikutnya, Misalun wasi, contoh yang wasi. Insanun yusi bi sulusi malih. Ada orang dia berwasiat dengan sepertiga hartanya fi a'malil bir pada perbuatan-perbuatan kebaikan. Nah, untuk perbuatan-perbuatan kebaikan. Wa yaj'al at-tasarruf ila fulan bin fulan. Kemudian dia menjadikan agar yang melakukan perbuatan tersebut, nah barakallahu fikum agar memberikan harta nah barakallahu fikum wasiat tersebut kepada si fulan bin fulan. Paham belum? Paham ya? Nah, jadi ada orang wasiatkan, aku wasiatkan tolong sepertiga hartaku ini nanti kalau aku meninggal dunia diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Akhirnya dia apa? Orang yang mendapatkan wasiat ini menjadikan hartanya diberikan kepada fulan bin fulan. Dikasihkan kepada fulan bin fulan yang orang itu layak gitu loh. Layak untuk mendapatkannya. Fahadalladzi yatasarraf fi sama wasiyan, orang yang menggunakan harta pemilik hat, menggunakan harta si mayit yang meninggal dari itu karena wasiat, itu namanya orangnya wasi namanya. Wasiyun, wasiyun itu orang yang melaksanakan wasiat, mendapatkan wasiat tapi dia yang melaksanakannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mafhum soal ini? Ihsanafhum? Ewa. Li'annahu udhina lahu bitasarruf karena dia sudah diizinkan untuk apa? Untuk harta tersebut agar dia menggunakan atau nah barakallahu fikum Nah menggunakannya ya. agar dia menggunakannya ba'dal maut setelah meninggal. Setelah meninggalnya sih mayat tersebut. Faham soalnya ya? Jadi yang seperti ini perlu diperhatikan baik-baik namanya wasi namanya. Jadi orang ini, tadi, nah barakallahu fikum hafizakumullah, sebelum meninggalnya dia ngomong, "Aku wasiatkan sepertiga hartaku ini untuk perbuatan kebaikan, untuk bantu pondok, bantu masjid misalkan." Paham ya? Nah, kemudian paham enggak Isa? Kemudian apa? Kemudian orang yang diwasiati ini, nah orang yang diwasiati ini barakallahu fikum langsung menggunakan hartanya diserahkan kepada fulan bin fulan yang itu berhak dan layak mendapatkannya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Itu berarti sah sudah ya. Kemudian berikutnya, wa bihadza na'rif tasnam wa bihadza na'rif tasamuh ba'dil kuttab alladziina yaktubuna al Dengan inilah kita mengetahui nah barakallahu fikum tasamuh itu saling memaafkannya sebagian para sekretaris yang mereka menulis apa menulis al wasoya wasiat-wasiat. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita lihat tajiduhu yakul engkau menjumpai dia mengatakan awsa fulanun dikata wa walwakil wal wakil fulan si fulan mewasiatkan dengan hartanya sekian-sekian dan yang diwakilkan yang mewakili adalah si fulan wa hadza khalat wa tasahul ini kekeliruan karena perwakilan lain perwakilan lainnya kenapa karena perwakilan itu sudah pihak keberapa Pihak kedua daripada wasi ini. Wasi itu pihak pertama, wasi malah mewakili orang lain. Jangan. Paham belum? Orang yang diwasiati itu dia yang bilang berhak untuk melaksanakan wasiat tadi itu. Jangan malah diwakilkan orang lain itu loh. Paham ya? Akhirnya tercatat nah double kan, yang wasi juga tercatat, yang wakil juga tercatat. Ini kata beliau ghalatun wa tasahulun. Ini termasuk kekeliruan dan bermudah-mudahan. Bal naqul aswab al-wasi fulan. Cukup. Ya, Cukup mengatakan al-wasi fulan, yang mendapatkan wasiat si fulan. Jadi si fulan itulah yang akan menerapkan nanti. Perkara untuk nanti titip orang diwakilkan lain lagi pembahasannya tapi cukup satu gitu loh, cukup satu saja biar orang paham. Fa idza qala qailun kalau ada yang mengatakan hal hunaka farqun bainal wakil wal wasi? Kalau ada yang mengatakan apakah di sana ada perbedaan antara wakil dan wasi? Qulna na'am, kita katakan iya. Al-insan idza wukila famata al-muwakkil in fasakhatil wakalah. Penting. Orang itu kalau diwakilkan dengan suatu barang, paham ya? Nah, diserahkan kepada dia suatu barang, kemudian yang diwakili tersebut, paham ya? Nah, barakallahu fikum atau terjemahnya gini aja. Al-insan idza wukila orang itu apabila diserahkan kepada suatu barang, kemudian orang yang diserahi urusan ini, diserahi barang ini meninggal, paham ya? Wakilnya ini meninggal, infasakhatul wakalah, berarti perwakilannya batal sudah. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Jangan langsung diambil orang itu. Contohnya si A sama si B. Si B mewakili si A, tolong ana belikan motor Jupiter Z tahun 2007 misalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian dengan harga berapa cari yang harga 6 juta, ini uangnya 6 juta. Namanya perwakilan kan? Ternyata yang mau beli ini meninggal dunia gitu loh. Dilanjutkan atau tidak? Yang enggak dilanjutkan 6 juta balikkan pada orang yang apa yang nah barakallahu fikum mewakilkan tadi itu. Paham belum? Eh, nah, caranya gitu. Kama lau qala syakhsin sebagaimana kalau seandainya dia berkata kepada seorang, "Wakaltuka fi ba'i baiti." Aku wakilkan kepadamu. Paham ya? Aku wakilkan kepadamu urusan penjualan rumahku. Paham ya? Nah, jadi sudah diselesaikan ini ya. Jadi orang ini mewakilkan kepada orang lain agar menjualkan rumahnya. Summa matal muwakkil. Kemudian orang yang apa? si wakil tadi itu meninggal qabla ba'il bait sebelum terjual rumahnya. Paham belum? Meninggal sebelum terjual rumahnya. Kita lihat ini. In wakalah berarti apa? Transaksi perwakilan ini gagal sudah. Putus. Nah, nggak boleh lanjutkan lagi ya. Li'anna milkal bait intakola ilal warasah. Karena kepemilikan rumah pindah kemana? Pindah ke ahli waris. Paham belum? Enggak terjual. Nah, seperti itu. Wahum hum layar Nabi Nabi wakil. Bisa jadi mereka ahli waris gak ridho dengan wakil ini. faham belum? Faham soalan Ibrahim ya? Jadi kalau ternyata meninggal yang orang yang wakil dari meninggal jangan dilanjutkan itu loh. Kembalikan kepada ahli warisnya. Rumahnya dulu mau dijual sama si fulan, Mbah fulan. Tapi ternyata Mbak fulan meninggal, berarti enggak jadi dijualkan. Kembali ke ahli warisnya. Kata beliau barakallahu fikum hafizakumullah, lakin wasiat tetapi kalau wasiat itu idza qala apabila dia mengatakan na'am barakallahu fikum Ausaitu ila fulan, aku mewasiatkan kepada si fulan bin fulan berkata kata dengan seperti ini dan seperti ini. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Apa kata beliau? Fa innaha la bil maut, maka yang seperti ini enggak batal dengan kematian. Paham belum? Contohnya si A pernah mendapatkan wasiat dari si B. Si B ngomong si A, tolong nanti kalau anak meninggal dunia, rumah yang belakang masjid itu tolong dijualkan. Si B ngomong sama si A. Belum. Nah, barakallahu fikum. Wasiat ya, dijualkan kemudian hartanya diserahkan kepada fuqaraul masakin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau wasiat beda ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya orang yang dapat wasiat ini meninggal dunia gitu loh. Belum sempat jualkan rumah tadi itu, belum sempat melaksanakan wasiat tadi itu sudah meninggal dunia, maka berpindah kepada orang yang berikutnya. Paham ya? Nah, untuk menjualkan rumah tadi karena wasiat daripada si B tadi itu. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azbani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat sini dikit lagi. Kata beliau annahu minal ma'lum annal wasi la yatasarraf illa ba'dal maut. Dikarenakan perkara yang sudah diketahui bahwasanya wasi, orang yang mendapatkan wasiat itu tidak boleh dia menggunakan atau melaksanakan kecuali setelah meninggalnya. Jadi kalau belum meninggal ya jangan dijual gitu loh. Antum lihat wasiatnya. Kalau wasiatnya itu ngomong seperti tadi, berarti dipahami baik-baik. Jadi kalau belum meninggal ya jangan dijual. Jadi wasiat itu dilaksanakan setelah meninggal. Banyak sekali kejadian-kejadian. Kisah saja ya. Dulu ketika di damat, ikhwah kita perang. Ada yang maju di depan, di belakang, tengah. Ada yang terkena mortir, ada yang kena bom, ada kena granat. Itu biasanya mereka nyimpan wasiat di buku tulis mereka biasanya. Dan alhamdulillah ikhwah langsung buka ada nemu tulisan nanti anak kalau meninggal dunia tolong dimaafkan kesalahan-kesalahan anak, anak punya hutang di toko sebelah sekian sekian sekian dan tolong eh, sampaikan salam anak buat Syekh Yahya itu ada juga. Dan nanti tolong sampaikan pada beliau untuk mendoakan agar diterima apa? Nah, menjadi orang yang mati syahid itu ada juga. Jadi wasiat itu dipersiapkan. Paham ya? Dipersiapkan agar nanti kalau meninggal dunia itu ada sesuatu yang dia tinggalkan sehingga orang tahu hutangnya berapa itu kan penting. Kadang kalau orang nggak mempersiapkan itu kadang orang nggak tahu hutangnya berapa itu loh. Dalam keadaan bentuknya tertulis misalnya kecuali dia sempat ngomong. Yang terakhir, misalnya nadir atau yang nadir, an al qa'il ada orang yang mengatakan, ya misalkan ada orang yang mengatakan, "Inni waqaftu ada syai' ala talabatil ilm wan nadir alaihi fulan." Wa qad istalaha al fuqaha rahmatullah ala annahu ala an yusamma nadiran. Perhatikan baik-baik ini. Contohnya ada orang yang mengatakan, aku wakafkan bangunan ini, contohnya ya, aku wakafkan sesuatu ini untuk para penuntut ilmu, untuk para penuntut ilmu, para pencari ilmu, dan kamu yang pengawasnya. Paham belum? Kamu yang jadi pengawasnya. Pengawas memperhatikan barang tersebut dan ahli fikih mereka mengistilahkan dengan apa? Nadiron. Dinamakan nadir. Wa in hukmu hukmul wakil walaupun hukumnya seperti perwakilan. Mirip enggak tuh nggak, Mirip kan? Bentuknya kayak perwakilan kan seakan-akan aku wakilkan rumah ini untuk betul ilm. Paham ya? Nah, mirip, cuman para fuqaha menamakan tunadir, kamu yang mengawasinya, kamu yang mengaturnya, kamu yang ngurusinya. Paham belum? Nah itu pengawas, pengatur, pengurus itu. Nah, yang ngurusin kalau kurang atau rusak memperbaiki dan seterusnya misalnya. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum fa idza tasarrafa an-nadir tasarrufan ma'dunan fihi min qibalil malik aw min qibalil syari' fa huwa kal malik. Masyaallah. Apabila nadir tersebut berbuat nah sesuatu dengan perbuatan yang diizinkan. nah yang diizinkan dari pemiliknya atau diizinkan oleh syariat, maka dia seperti pemiliknya. Seperti pemiliknya, memakmurkan masjidnya, memakmurkan nah barakallahu fikum masjid dan mengadakan ada muadzinnya, ada imamnya misalkan. Wal yu'lam dan hendaknya ketahui anna qaulana bahwasanya ucapan kami innal mutasarrif fil waqf yusaman nadiran bahwasanya orang yang melaksanakan orang yang melaksanakan atau orang yang menyelenggarakan pada wakaf tersebut dinamakan nadir yang baghi atafatun lah tapi perlu tafatun perlu kita berhati-hati ya itu perlu apa perhatian penuh terhadapnya maknanya biar enggak keliru gitu ya li'annana nara katsiran min ikhwanina karena kami melihat kebanyakan dari saudara-saudara kami alladzina yaktubunal awqaf yang mereka mencatat menulis wakaf ini benda-benda wakaf yaqul dia mengatakan hadza waqfun ala kadza wa kadza wal wakil alaihi fulan ini wakaf atas barang ini ini ini wakilnya adalah fulan ini kekeliruannya seharusnya sebutkan dulu nah wa hadza wa sahihan walaupun secara dohir ini sahih min haitsul jumlah secara global Lakinnal aula wal ahsan tapi yang lebih pantasnya adalah an yu'abbar bima an, an yu'abbir bima 'abbara bihil fuqaha wa salaf salih. Hendaknya dia mengungkapkan dengan ungkapan yang diungkapkan oleh fuqaha, ahli fikih dan para salaf terdahulu. Fayaqul badalan min qaulihim alwal wakil fulan bin fulan maka hendaknya dia mengatakan sebagai gantinya wakilnya adalah fulan bin fulan wan nadir alaih fulan bin fulan yang jadi pengurusnya, pengawasnya adalah fulan bin fulan. Itu lebih baik. Nah, barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya ada tiga tadi itu ya al-wasi, an-nadir, kemudian al-wakil. Nasallaha as wa afiyah rabbil alamin.